ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد yang sama-sama kita hormati alim ulama, para habaib, para pemimpin tokoh masyarakat, Bapak RW, ketua beserta seluruh pengurus musola, masjid tetangga, hadirin hadirat tidak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tertulis di balikku kita, selamatkan muslim Jakarta dari pendangkalan akidah. Dimanapun kita ngaji, dari Maroko sampai Merauke, itu tidak keluar dari tiga pembahasan. Tapi kalau ada orang sopan, ngomongnya baik, santun, tapi kalau akidahnya tidak benar dalam Islam tidak diterima. Wa may Islam dina. Siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, minhu. Dia tidak akan diterima wa huwa fil akhirati di akhirat nanti minal khasirin termasuk orang-orang yang rugi bangun panti jompo buat sekolah yatim gratis orangnya santun baik kalau nunjuk sopan gak mau pakai telunjuk kalau nanya rumah Pak RT di mana sana sopan tapi kalau akidahnya tidak benar apakah dia masuk surga atau masuk neraka Nah, anak-anak kita saja bisa menjawab neraka jahanam tempatnya. Saya pernah jadi juri MTQ, Musabakoh Tilawatil Quran. Ada satu cabang namanya MMQ, Musabakoh Makalah Al-Quran. Di akhirnya ada sidangnya, munakosah seperti nulis skripsi. Lalu si peserta ini nulis, diskusi, ngomong, apa kata dia? Thomas Alva Edison masuk surga. Kok bisa? Karena kita bisa ngomong Ustadz ceramah ini karena pakai mikrofon. Mikrofonnya hidup kenapa? Karena pakai listrik. Listrik ini dari mana? Dari Thomas Alva Edison. Maka kata dia, ketika semua ustadz, mubalik, abah kiai ceramah pakai mikrofon, pahalanya ngalir sampai ke makam Thomas Alva Edison. Setelah selesai saya nanya, tadi kalau nggak salah kamu ngomong bahwa Thomas Alva Edison masuk surga. Betul Ustaz. Dari mana kamu belajar? Semua orang yang baik masuk surga. Jangan tanya agamanya apa, jangan tanya akidahnya apa, jangan tanya alirannya apa. Yang penting orangnya baik masuk surga. Jadi kalau begitu semua orang baik masuk surga. Ya. Kamu yakin? Yakin. Aku yakin. Ainul yakin. Ilmu yakin. Lihat, kepalanya sudah dirusak dengan virus sepilis, sekuler, liberal, pluralis. Plural. Jangan tanya kalau kenalan sama teman, jangan tanya agamanya apa. Yang penting orangnya baik. Itu teman saya baik luar biasa Pak Ustaz. Kamu tahu dia baik dari mana? Setiap pagi yang bayarin gua lontong sayur dia terus. Maka dia masuk surga. Masalah dia sholat Jumat apa enggak, masalah dia puasa apa enggak, enggak penting. Yang penting dia baik. Kamu tahu dia baik dari mana? Gua ngutang sama dia terus, Pak Ustaz. Dan enggak pernah nagih. Yang penting orangnya baik. Inilah yang disebut dengan pendangkalan akidah yang paling penting. Dalam Islam, siapapun orangnya, kalau dia tidak mengucapkan asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, di mana letaknya? Neraka jahanam tempatnya. Makanya anak-anak kita ini kita selamatkan dari kecil. Ketika dia lahir, yang pertama kita bisikkan ke telinganya adalah Tuh jawaban bapak-bapak yang kemarin mengazankan Anak kecil saja tahu bahwa ketika lahir yang dibisikkan ke telinganya, Ashadu an la ilaha illallah. Itu yang saya bisikkan ke anak saya waktu lahir, tapi tidak sekuat itu. Karena kalau kuat begitu dia bisa kaget, terkejut. Saya azannya pelan-pelan. Saya dapat telepon dari rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Abdul Somad? Betul, tidak salah lagi. Ustadz segera ke rumah sakit. Kenapa? Istri Ustadz mau melahirkan. Waduh, gak bisa. Saya sedang tausiah nyambut satu Muharram. Jauh dari tempat tinggal. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Ya melahirkan aja. Masa nunggu saya pulang? Setelah anaknya lahir, saya datang ke rumah sakit. Kata ibu bidan, "Bapak siapa?" "Saya mau melihat anak saya." "Oh, nanti Pak, anaknya Bapak pegang, kepalanya sebelah kiri. Bapak azan ke telinga." Dalam hati saya, "Lu mau ngajarin gua lagi." <laughs> Tapi alhamdulillah Artinya bidan perawat kita sudah ngerti bahwa anak itu dari sejak lahir jangan sampai akidahnya dangkal. Maka bersyukurlah anak umat Islam yang dapat bapak rajin ngaji, tahu hukum, ngerti hadis, anaknya lahir diazankan. Coba kalau dapat bapaknya bully Bule kalau dapat anak dia bukan azan. Begitu anak lahir, oh welcome to the world, amazing. Dia tidak tahu itu apa yang mesti dibisikkan ke telinganya. Dia tidak tahu, dia mesti mengatakan, Ashadu an la ilaha illallah. Engkau boleh jadi sarjana, kau boleh jadi pengacara SHMH, kamu boleh jadi profesor doktor, yang penting engkau mesti la ilaha illallah. Jangan ada tawar menawar. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Orang tua kalau mau dapat mantu apa fit and proper test yang pertama. Dulu orang-orang tua di kampung saya kalau anak gadisnya mau nikah yang pertama kali ditanya, "Nduk, Anakku, itu calon mantu saya itu agamanya apa? Akidah yang pertama, agamanya apa? Sekarang pertanyaannya sudah berubah. Wani piro? Ini yang jadi masalah. Padahal kita ketika berdoa, apa yang kita minta pertama kali? Allahumma inna nas'aluka salamatan Din, agama. Dan agama itu puncaknya adalah akidah. Sekarang barulah orang pusing tujuh keliling. Saya sehari-hari mengajar di UIN, Universitas Islam Negeri, Sultan Syarif Kasim. Tapi juga sebagai tim sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Ustadz Somad, ya, besok kita ada sidang Badan Ambil Zakat Provinsi. Oke, okay, I'm coming. Saya datang. Begitu saya datang, kata Bapak Ketua, Ustaz tidak ikut rapat bersama kami. Kenapa? Itu ada ibu-ibu mau konsultasi masalah hukum. Jadi Ustaz ngadap media saja. Oke okay lah, saya nyangka mau nanya masalah zakat. Jadi insya Allah saya akan jawab, persiapkan jawaban tentang zakat. Zakat emas, zakat perak, zakat gaji, zakat kambing, zakat kerbau. Insya Allah. Tiba-tiba sebelum dia saya nanya, dia sudah nangis duluan. Air matanya meleleh. Ibu nangis kenapa? Makin ditanya makin nangis. Saya bisa jawab kalau dikasih pertanyaan. Nanti nengok ibu nangis, nanti saya nangis juga. Apa yang mau ditanya? Anak saya, Pak Ustaz. Anaknya kenapa? Anak saya nikah sama mu'alaf. Ya bagus. Dia sudah masuk Islam. Sudah. Terus apa masalahnya? Sekarang dia murtad. Jadi mantu ibu murtad. Iya. Suruh dia tinggalkan. Dalam Islam kalau mantu murtad langsung fasah. Anak saya nggak siap jadi janda. Terus dia sudah punya anak tiga. Jadi yang murtad berapa orang? Lima. Mantu murtad, anak murtad, cucu tiga murtad. Saya bingung mau ngomong apa. Ini kalau saya ceramahi dia dengan kuat-kuat, kenapa anakmu bisa? Nanti dia mati, sakaratul maut, dia sudah tua. Akhirnya nasi sudah jadi, jadi tai ayam. Sudah lima murtad, bapak ibu masih bilang bubur ayam lagi. Ini orang sudah murtad, maka tidak ada jalan lain kecuali pulanglah ke rumah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa. Semoga Allah membolak-balikkan hatinya dan sejak saat itu sampai hari ini saya nggak ketemu. Di mana letak masalahnya? Masalahnya seperti yang tertulis pendangkalan akidah. Dulu kalau orang mau anaknya nikah, yang pertama dia suruh besok datang ke rumah. Kapan? Mau azan maghrib. Mantu kalau mau datang bertamu ke calon mertua, datangnya menjelang azan maghrib. Nanti dibawa ke surau langgar musola. Orang Jawa di langgar nggak mati. Dibawa ke langgar, nanti disuruh dia azan. Coba azan maghrib. Fit and proper test. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lulus. Azannya ketahuan. Setelah itu si bapak pura-pura batuk. Waduh, saya batuk nih habis minum es. Silakan maju jadi imam. Maju jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين sampai pada akhir Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin lama dia memilih ayat sampai calon mertuanya wah anak mantuku ini hafal Quran nampaknya Inna Poina Rupanya ayat yang paling pendek dia apa Masih lumayan Artinya apa? Dia bisa jadi imam Inilah yang akan menjadi anakku Inilah yang akan jadi cucuku Bibit, bebet, bobot Yang pertama kali adalah akidah Fit and proper test agama. Yang ditanamkan ke kepala anak, agama. Bapak, ibu, jawab secara jujur. Maukah punya anak kaya tapi kafir? Tidak ada. Karena kita selalu minta doa pagi, petang, siang, malam. Rabbi habli minas salihin. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa minta anak soleh. Ketika dia lahir, anaknya bernama Ismail. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Buka tafsir Ibnu Katsir. Namanya tafsir Al-Quranil Azim. 86 tahun. Datang jamaah nanya ke saya. Pak Ustadz, Allah nggak adil Pak Ustadz. Eh, kamu ngomong jangan macam-macam. Kamu bilang Allah nggak adil, kenapa? Saya sudah nikah, belum juga punya anak, Pak Ustaz. Nikah berapa tahun? Baru tiga tahun, Pak Ustaz. Sabar. Nabi Ibrahim 86 tahun baru punya anak. Jadi, tunggu 83 tahun lagi. 86 tahun baru punya anak. Belum ada apa-apanya. Ente baru berdoa. Nabi Muhammad SAW berdoa 17 bulan. 17 bulan sampai matanya melihat ke langit. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu menghadap ke langit. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. 17 bulan baru terkabul doa. Nabi Musa 40 tahun terjebak di lembah tih, mutar, mutar, mutar, mutar, baru dapat jalan keluar. Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun 86 tahun 40 tahun 17 bulan Eh jamaah baru berdoa Kamu doanya kapan? Inilah Allah belum kabulkan doa saya Pak Ustaz Kapan doanya? Tadi pagi Gimana ini orang? Maka akidah membuat kita menjadi ringan, membuat kita menjadi tenang. Akidah, apa arti akidah itu Pak Ustaz? Nanti anaknya nanya sama emaknya. Ma, ya, akidah tadi ada Ustaz ceramah dari Pekanbaru. Nama Ustaz itu siapa? Siapa namanya ya? Ingat nama saya mudah karena ada dalam Al-Qur'an dan selalu dibaca. Qul huwallahu ahad, Allahu Somad. Nama saya Abdul Somad. Mudah ingatnya. Judul ceramahnya apa? Judul ceramahnya pun mudah. Akidah. Tadi siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Judul ceramahnya Akidah. Akidah itu artinya apa ya, Ma? Jangan tanya-tanya. Pokoknya dari mama kecil udah itu namanya. Akidah artinya tali yang disimpul mati sampai tidak terbuka. Kalau punya keyakinan, simpan sampai mati tidak terbuka. Jangan terasa sempit dibuka. Itu bukan simpul mati. Itu namanya simpul sepatu. Tali sepatu diikat. Sudah kamu ikat kuat. Sudah. Sudah simpul mati. Enggak. Terasa sempit. Dilepaskan. Itu bukan akidah. Akidah simpul mati. Sampai mati. Sekali la ilaha illallah. Sampai mati la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Wa in hurriqta. Walaupun kulitmu dibakar. Wa in kuti'ta. Walaupun dagingmu dipotong-potong, diiris-iris. Hancur. Kau tetap mengatakan. Ahad diletakkan batu di atas perutnya, dijemur kulitnya yang kering di atas panas terik. Apa kata Bilal bin Abi Rabah? Ahad, ahad, esa, esa, tunggal, tunggal. Akidah Islam itu tauhid. Tauhid diambil dari kata tiga huruf wahada, wahada, wahid, nomor wahid. Apa arti wahid? Siji, sada, satu cie one only one Qul huwallahu ahad Allah itu esa tunggal tidak berbilang semua agama selain Islam Tuhannya banyak sebutlah agama apa anak Allah Allah Bapa Rohul Kudus tiga dalam satu satu dalam tiga itu protestan yang satu lagi Katolik empat. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria. Jadi empat. Hindu, Brahma, Wisnu, Siwa. Itu yang besar. Tri Murti, Tri Murti. Tapi Tuhan bisa masuk ke dalam monyet. Namanya Hanuman. Tuhan bisa masuk ke dalam gajah. Namanya Ganesha. Ustaz kok tahu dari mana? Tonton Mahabharata. Itu dalam rangka Hinduisasi. Ada agama namanya Majusi. Agama Majusi ini Tuhannya dua. Ada Tuhan jahat namanya Ahriman. Ada Tuhan baik namanya Ahura Mazda. Tuhan jahat Ahriman, Tuhan baik Ahura Mazda. Kedua Tuhan ini berantem terus. Maka dunia tak pernah aman. Tapi dalam Islam dikatakan dia hanya ada satu saja yang paling banyak Tuhannya orang kafir Quraisy. Ketika dibersihkan Masjidil Haram pada tahun ke-8 Hijrah dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW bersih semuanya, dihitung berapa semua Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan. Beda tipis anak Tuhan dengan hantu. Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan. Berapa semuanya Tuhan orang kafir Quraisy Kata Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakuri dalam kitab Ar-Rahik Al-Mahum, semua Tuhan orang kafir Quraisy berjumlah tiga wasittina sonaman 360 patung. Kalau disembah satu hari satu, setahun baru selesai. 360. Lata, Musa, Manat, Hubal, Jibri, Tawud, Naham. Tuhan jantan, Allah. Tuhan betina, Lata. Tuhan jantan Al-Aziz, Tuhan betina Uzza, Tuhan jantan Al-Manan, Tuhan betina Manat, Lata, Uzza, Manat. Ada Tuhan jantan, ada Tuhan betina. Tuhan jantan menikah dengan Tuhan betina, lahirlah anak Tuhan. Anak Tuhan itu disebut malaikat. Dari mana datang ini mitos tentang Tuhan? Datang dari Greek. Greek itu Yunani. Ada Tuhan ayah, namanya Zeus. Zeus menikah dengan ibu Tuhan. Lalu pernikahan Zeus dengan ibu Tuhan, lahirlah anak Tuhan. Anak Tuhan itu bernama Hercules. Lalu kemudian ibu Tuhan tadi mati dan Zeus nikah dengan istri baru. Istri barunya itu jahat, selalu menyiksa Hercules, maka istri baru itu namanya setan. Jadi kalau ada orang nikah istri baru nakal, itu ibunya Hercules, setan. Jadi mitos itu yang masuk tentang masalah Tuhan nikah, Tuhan bisa punya anak, Tuhan masalah punya istri kedua, istri keduanya jahat jadi setan. Itu dibantah dalam Islam. Maka dalam Islam sebelum sholat subuh ada namanya sholat qobliyah subuh. Rokaat pertama. Nabi mengajarkan rokaat pertama. Oleh ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun Wa la antum abiduna ma a'bud Wa la ana abidu ma abadtum Wa la antum abiduna ma a'bud Lakum dinukum Masalah satu kantor sama Konghucu Silakan Satu pekerjaan sama orang Hindu Silakan Masalah punya anak buah orang Kristen No problem Tapi kalau sudah masalah akidah Tidak ada pendangkalan akidah dia ajak ini sekarang anak-anak muda ini. Oh, masalah akidah. Kamu Islam, Islam. Cap gome ikut. Wong si Pak Cai ikut. Merry, eh, ini sudah bulan 11. Tahun depan bulan 12. Merry Christmas and Happy New Year. Jingle bell, jingle bell. Ikut. Natal bersama. Ikut. Ketika ditanya, kamu kenapa ikut Natal bersama? Saya nggak ada ikut Natal bersama, cuman jalan-jalan aja kok. Cuman pakai topi senter kelas aja kok. Padahal akidahnya sudah rusak. Kamu tadi makan di rumah dia? Iya. Dia kan makan babi haram. Saya nggak makan babi, kuahnya aja dikit. Lihat, pendangkalan akidah berefek kepada syariah rusak. Ini bukan dangkal, tapi pendangkalan. Memang judul yang dibuat di Balehuni luar biasa. Selamatkan Muslim dari ban pendangkalan. Kalau dangkal, itu dangkal dengan sendirinya. Tapi kalau pendangkalan, itu memang diprogram supaya dangkal. Sungai kita mengalami pendangkalan. Itu memang sengaja orang buat sampah. Sehingga sampahnya numpuk. Sehingga sungai menjadi dangkal. Bukan dangkal dengan sendirinya. Tapi melewati proses pendangkalan. Dengan cara apa anak-anak kita didangkalkan akidahnya? pendidikannya tidak islami. Dulu orang sekolah di mana? Pesantren. Di tempat siapa? Buya, kiai, ulama, habaib. Sekarang orang tidak lagi sekolah agama. Dulu pelajaran agama sampai 20. Akidah, akhlak, tauhid, bahasa Arab, balaghah, arut tawafi, nahu, sorak, mantik, bayan, ulumul Quran, tajwid, tafsir, tafsir talili, tafsir maudhu'i, hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, hadis maudhu'i, hadis talili, fikih, qaidul fikih, fikih munakaat, fikih muamalat, fikih jinayat, fikih siasat, fikih jihad. Hampir 30 mata pelajaran. Sekarang pelajaran itu dipres menjadi satu. PAI, Pendidikan Agama Islam. 2 SKS, 16 tatap muka. Potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong ujian akhir semester, tinggal 13. Libur tawuran 3 hari. Tinggal 10. Kadang-kadang dosennya lambat, kadang-kadang mahasiswanya terlambat. Karena macet, karena itu, karena ini, karena unjuk rasa, karena itu, karena ini. Kadang-kadang dosennya lambat, kadang-kadang mahasiswanya lambat, kadang-kadang sama-sama terlambat apa yang bisa menyelamatkan pendangkaran makanya hadiri takdir akbar majlis taklim pada Habib bulan datang majlis zikir azikro Ustaz Kiai Haji Ali bin Ilham datang pengajian Al-Aqib datang pengajian siapapun datang datang saja tapi saya ini orang yang suka ngantuk kok Ustaz asal dengar khutbah Jumatnya asal pengajian ngantuk datang saja insya Allah dapat pahala ngantuk-ngantuk dingin oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi dari tadi saya memang belum ada yang bukan karena belum dapat duit pahala sudah datang insya Allah saya melihat Ustaz berapa jam ceramahnya saya tidak pakai jam kalau saya lihat ada dua orang muak saya langsung tutup kesalahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendangkalan akidah sengaja diprogram diganggunya tidak banyak. Sekarang anak kita diganggu. Dulu kalau di masjid-masjid, di surau, di langgan, di musola, itu anak-anak baca Quran. Yang sini baca a a a ba ba ba ba ta ta ta ta ta ba ta ba. Yang sini baca wa bi ai ala rabbikuma tukadziban. Iman lulu wal marjan. Wa bi ai ala rabbikuma tukadziban. Yang ini hafal amma yatasahalun. seperti suara tawon wow sekarang suara tawon itu tidak ada lagi di masjid dia sudah pindah pindahnya kemana warnet war artinya perang net artinya jaringan warnet jaringan perang saya masuk ke warnet kebetulan mau kirim posting Ustaz tolong kirimkan posting PowerPoint ceramah Ustaz, oke okay, saya kirimkan. Begitu buka laptop paket habis. Masuk ke warnet, masuk ke dalam warnet memang betul-betul war perang, net jaringan perang. Masuk saya ke dalam suasana perang kira-kira. Asap mengepul, ramai. Habis. Saya tadi disambut dengan marawis, jalan bed, solawat, solawalikum Pak Saya masuk ke warnet satu pun gak ada yang nyambut saya. Semuanya sibuk menembak musuh yang tidak mati-mati. saya tanya ke penjaga warnetnya, dek, dek, nomor berapa yang kosong? Cari aja sendiri. Sejam sekali tidak ada sopan santun, tidak ada tegur sapa, tidak ada salam-salaman. Pokoknya suasananya seperti pembantaian muslim di Suriah. Hancur. Begitulah anak-anak kita Yang buka warnet itu siapa Yang memberikan izinnya siapa Yang membuka usaha itu siapa Kalau begitu internet Arab Internet bagus Tempat orang bisa belajar Banyak jamaah yang belum ketemu saya Tapi sudah pernah melihat saya saya sudah lama ketemu dengan Ustaz. Loh, kok saya merasa nggak pernah melihat kamu? Kita bertemu di alam goib Pak Ustaz. Di mana? YouTube www.youtube.com Kita memang belum pernah ketemu, tapi kita selalu berjumpa. Ini kalimatnya kontradiktif. Internet mempertemukan kita Pak Ustaz. Berapa kali saya download selama Ustaz, namun akhir ini susah saya mendownload selama Ustaz. Kenapa? Paket saya habis Pak Ustaz. Apa maknanya? Bahwa anak kita pendidikannya didangkalkan. Maka bapak ibu yang anaknya dari kecil sudah suka pakai jubah, bersyukurlah. Anak-anak mau datang ke masjid. Sekarang ada orang yang tidak suka anak ke masjid. Anak-anak jangan bawa ke masjid. Saya nggak suka nih anak ke masjid. Naik darah tinggi saya. So, bawa pulang. Anak-anak ini kalau kita tidak bawa ke masjid sekarang kapan lagi? Maka kata pemimpin dari Turki bernama Muhammad Al-Fatih kalau di masjid masih ada anak-anak lari-lari lompat-lompat ribut-ribut bersyukurlah berarti 2000 tahun 2040 tahun 2040 masih akan ada anak-anak ini Insya Allah. musola kita namanya Al-Amin jujur nama adalah doa semua jamaah Al-Amin ini Allah orangnya jujur-jujur benar orang semua jamaah alamin insya Allah jujur di kelas. Dibilang jujur, semuanya bilang amin. Wa yaqulu lagi alaihi wa Amin. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Jujur. Amin. Amankanlah ya Allah. Makanya dia banyak orang ngomong amin. Amin. Amin. Amankanlah. Amankanlah. Amankanlah itu bahasa Korannya ditangkap. Seorang wali kota sudah diamankan di Polres, Kecuali jadi tangkap, Makanya dikira-kira, amin, amankanlah, amankanlah, keluar dari sholat, tangkap langsung. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din amal ini akan tetap tegak berdiri orang yang mewakafkannya, mengimpakannya, mensodakokannya, memakmurkannya tapi kita akan mati umur kita tak panjang paling-paling 63 tahun siapa yang melanjutkan imamnya siapa yang akan menjadi pengurusnya siapa yang akan jadi RW-nya inilah anak-anak kita ini jadi ketua usaha ini jadi wakil ini jadi sekretaris yang belakang urusan mengatakan undangan apapun perannya pilar, pioner, pemimpin. Kita doakan semua anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Tapi Amin ya rabbal Apa maknanya di musola bertemu menggembleng? Kalau khawatir anak kita akidahnya dangkal, di mana memperbaikinya? Sekolah, musola, sekolah. Anak ibu sekolahnya di mana? Pesantren ketinggalan zaman. Anak ibu sekolahnya di mana? Di pondok ketinggalan zaman. Anak bapak sekolahnya di mana? Islamic boarding school. Mantap. Pokoknya orang kita selalu yang pakai Inggris-Inggris. Tadi makannya pakai apa? Ayam goreng. Orang kampung. Tapi pakai apa? Fried chicken. Padahal di sini beda. Mau sekolah di mana? SDIT. Sekolah Dasar Islam Terpadu. SMP, SD, Islamic Boarding School, pondok pesantren, jangan lihat casingnya, yang penting dia paham agama. Dia mau jadi apapun terserah, terserah bakatnya kemana. Pak Ustaz, anak saya ini kemana mau bawa martil Pak Ustaz. Berarti ada dua kemungkinan. Pertama dia mau jadi buka rumah. Yang kedua dia mau jadi hakim konstitusi. Karena hakim kemana-mana bawa martil. Sah, sah. Anak saya ini mau Ustaz kemana-mana bawa jarum suntik. Ada dua kemungkinan. Pertama dia mau jadi dokter spesialis. Yang kedua mungkin mau jadi pecandu narkoba. Tergantung kita mengarahkannya kemana. Oleh sebab itu, anakku, kamu mau jadi SHM, advokat pengacara, silakan. Kamu mau jadi insinyur arsitektur, silakan. Kamu mau jadi tokoh agama, sarjana, menjadi sastrawan silakan tapi kau tolong agama ini dia memang bukan ustaz bukan LCMA bukan habib bukan kiai tapi dia SHMA bagaimana dia menolong dia buat LBH gratis lembaga bantuan hukum gratis orang Islam yang terjerat hukum dia bantu sementara sekarang siapa yang mengatur hukum orang kafir oleh sebab itu kita persenjatai kepala anak kita. Ini orang Islam ceramah, politik Arab sekolah politik Arab Ada anaknya mau kuliah, ma, saya mau kuliah nih ma di UI. Mau pilih jurusan apa? Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jangan. Nah, politik itu jahat, politik itu haram, politikus itu banyak tikus. Akhirnya orang Islam menjauhi politik karena sudah tertulis di kepalanya politik Arab, politik Arab, politik Arab, politik Arab. Akhirnya yang main sekarang siapa? Aku. Orang Islam harus punya keyakinan. Apa salahnya Pak Ustaz? Toh Nabi Muhammad ketika hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah itu gayanya kan non Muslim, namanya Ibnu Umayyah, orangnya Muslim, non Muslim kalau untuk mengangkat menjadi anak buah kita pegawai boleh diangkat menjadi security gak masalah Nabi pernah menggadaikan bajunya baju Nabi hilang mana baju Nabi mana baju Nabi kenapa bajunya hilang baju kursi Nabi hilang ternyata digadaikan ke tangan seorang Yahudi dan orang Yahudi itu menggadai termenel maka dari baju besi tadi. bitalatina sa'an 30 sa' gandum satu gandum satu sa' 3 kilo kali 30 sa' sama dengan 90 kilogram padahal sahabat Nabi banyak yang kaya ada Abdurrahman bin Auf ada Sa'ad bin Rabi mana baju besi Nabi digadaikan ke tangan seorang Yahudi. Kenapa? Karena Nabi ingin mengajarkan umat ini berinteraksi sosial. Saya tidak ekstrim, saya tidak keras. Yang keras itu namanya ekstrim. Kalau yang lembut lunak namanya es krim. Siapa yang tidak seagama denganmu, halal kepalanya, pancung tengkuknya, halal hartanya, bakar rumahnya, ledakan kepada orang yang ekstrim tapi kita dipajarkan untuk jelas masalah kepemimpinan, masalah politik, masalah kekuasaan tidak ada tawar menawar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattakhidul yahuda jangan kamu angkat Yahudi wan nasara jangan kamu angkat Nasrani Aulia akrab aulia menjadi teman kongsi aulia menjadi teman berkoalisi aulia menjadi pelindung aulia menjadi pemimpin lima makna aulia dalam kitab tafsir kenapa ba'duhum aulia Wah kalau mereka kamu angkat jadi pemimpin kamu maka dia akan menyembelih leher kamu orang Bosnia Orang Bosnia itu kalau sudah hari Natal mabuk minum kampur semuanya. Orang Bosnia anak gadisnya pakai rok pendek, tapi ketika datang Slobodan Milosevic dari Serbia, dia anti Islam tahun 1990 habis orang Islam itu dia pantai dia perkosa, dia bunuh, dia habisi orang Bosnia. Di situ orang Bosnia baru sadar ternyata saya ini walaupun sudah pakai rok pendek, walaupun sudah buka jilbab, walaupun sudah hampir murtad, tapi kalau masih bawa-bawa Islam, saya akan dihabisi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan waspada. Tapi Ibu yang dimuliakan Allah, Abdul Somad bukan menakut-nakuti. Abdul Somad hanya sedang menasehati dirinya sendiri, umatnya. Suatu malam saya di telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Tak salah lagi. Ustaz, ya, apa hukumnya baca doa di rumah anggota DPR? Bagus. Kalau ada DPR mau baca doa, bagus. Berarti dia taat pada Allah. Saya pun selalu diundang rumah DPR baca doa. Ini lain Pak Ustaz. Kenapa? DPR-nya bukan dari golongan kita. Loh, kok bisa dia menang? Kami yang pilih Pak Ustaz. Kalian yang milih dia dan sekarang dia mau buat selamatan karena dia sudah terpilih. Kalian yang memilih dia semuanya masuk neraka jahanam. Ayatnya jelas. Wa may yatawallahum minkum siapa di antara kalian yang memilih mereka umin minhum maka dia kafir sama dengan mereka. Yang datang masuk neraka, yang milih masuk neraka, yang mimpin baca doa paling panas neraka langsung dia tutup api sampai sekarang dia nggak nempel saya marah dia sakit hati tersinggung dengan saya dia salah sendiri salah undang Ustaz saya biasa diundang di kantor dinas PTPN kantor BUMN macam-macam saya paling pantang di dibisik-bisiki Ustaz ya jangan ngomong masalah cinta jangan ngomong masalah cinta kenapa istri kepala dinas belum pakai jilbab oke okay lah saya naik siapa yang nggak pakai jilbab neraka jahanam hancur dia bersilakan jadi itu mau pulang yang mau pulang sudah marah saya Ustaz dosa diundang lagi tiga bulan sesudah itu saya oh, dia diundang lagi tapi katanya kemarin ada yang tersinggung marah yang tersinggung itu juga mati pak banyak yang memprediksi dan ya. nampaknya Ustaz ini tak lama lagi sudah mau mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamatkan anak-anak kita karena ketika saya memegang tangan calon mertua saya, apakah kau siap menerima anakku kau menikahkan dia? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Saya tidak menikah dengan seperangkat alat sholat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan sebentuk cincin emas tunai. Aku terima. Yes, I do. Maka saat itu di belakang saya sudah ada satu gerbong. Selama ini saya sholat sendiri. Allahu Akbar. Usolli sunnatan tahajud rahmataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sendiri cukup. Tapi setelah menikah, seorang laki-laki sudah punya makmum. Bangunkan istrimu, ambil air, percikan ke wajahnya. Bangun! itu kalau nikahnya udah 20 tahun tapi kalau masih pengantin baru gue tak main aja gue tak main aja yang ketawa malah yang anak-anak Masya Allah mereka sudah dewasa sebelum masanya no problem cepat mereka menikah cepat punya anak soleh dan soleha insya Allah amin ya rabbal alamin lalu majulah anakku yang sudah pakai jubah dengan peci putih dibentak istrinya sejadah sholat dia tusolli sunnah dan tahajud rokaat ini imaman aku sudah jadi imam lillahi ta'ala Allahu Akbar Masya Allah dibentakkan sejadah apa kata dia kepada istrinya judul kita malam ini di bawah mihrab cinta <laughs> Begitulah indahnya dalam rangka apa? Menjaga akidah istri Jangan sampai diselewengkan Pergi kerja, pulang kerja, pergi berangkat jam 5 Bahkan jam 4 di Jakarta karena macet jam 4 sudah pergi Sholat subuhnya kotak panting gak sholat subuh Karena takut macet, takut atasan, takut itu, takut ini, takut miskin, takut susah, takut susah, takut mati satu matahari pulang jam 5 lewat maghrib maghrib nggak sholat subuh nggak sholat mana siapa yang tidur walau yusolli sampai nggak sholat balas setan fi nih, kencing setan di telinganya kalau sampai tertidur nggak sholat kencing setan di telinganya Allah masih sayang kalau Allah nggak sayang sudah tertulis di telinga WC toilet Allah masih sayang dia tutupi bisa ditutup pakai peci bisa ditutup pakai sorban bisa ditutup pakai baju koko sehingga kita tidak tahu apa isinya tapi ingat akan dibukakan Allah Ta'ala yaumatumal sarair segala rahasia akan ditunjukkan ditampakkan di hadapan Allah itulah akidah seorang bapa solat rajin puasa rajin tapi istrinya tidak dia jaga akidahnya istrinya tidak pakai jilbab istrinya pakai rok pendek setengah tiang istri pakai baju you can see you kamu can bisa see melihat kamu bisa melihat ketiak istri saya tidak ada sopannya tidak ada santunnya tidak ada madunya tidak ada segarnya biar saja hantam kromo ingat kau akan diminta tanggung jawab dari hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kau sanggup jadi laki-laki be man jadi laki-laki kalau kau tak sambut jadi lagi, ambil lutik, potong itu barang, kasih ke ayam. Jadi lagi-lagi, bukan hanya sekedar tampangnya. Jadi lagi-lagi, bukan sekedar takonya. Ini sekarang banyak orang menunjukkan lagi-lagi ikut fitness. Tato besar, luar biasa. Bahaya menakutkan, itu orang. Di mana letak persoalan kami? Di sana lagi-lagi adalah orang yang bisa menyelamatkan istrinya, menyelamatkan anaknya. jannah, tidak masuk surga. Sahabat bertanya, siapa yang tidak masuk surga itu ya Rasulullah? Dayus. Dayus tidak masuk surga Dayus. Kalau Gayus, Bapak Ibu tahu semua. Hari ini gak banyak pacar apa kata Gayus. Dayus. Dayus tidak masuk surga. Sahabat bertanya, Waman Dayus? Siapa Dayus itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, Alladzi la yarahu ala maharimihi. Orang yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Maka jaga yang laki-laki sholat di rumah hanya pada sholat duha, sholat tahajud, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Adapun sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholatnya di masjid. Musola di mana Pak Ustaz? Musola bodoh, sami mawon, sem-sem, sama saja. Musola sama dengan masjid. Kalau masuk musola, sholat sunat tahiyat al masjid nggak ada tahiyat al musola usolli dan tahiyat al surau usolli sunatan tahiyat al usoli usolli dan tahiyat al masjid kalau di tempat itu ada sholat lima waktu subuh zuhur asar maghrib isya namanya masjid kalau di tempat itu ada sholat lima waktu plus sholat jumat namanya masjid jami itu beda. Makanya di Madinah itu banyak masjid, masjid, masjid, masjid, masjid. Tapi tidak ada sholat Jumat. Dia tetap masjid. Nanti sholat Jumatnya ke Masjid Nabawi. Masjid Jami. Jami diambil dari kata Jumu'ah. Tempat berkumpul bersama. Maka yang laki-laki datang ke musola. Musola al-amin. Suara azannya mikrofonnya keluar. Boleh keluar. Ada sebagian tempat tidak boleh keluar. Saya ketemu masjid Gak boleh keluar. Kenapa? Karena ada orang yang ketika mendengar suara azan, dia ngamuk bawa perang panjang. Dari mana tadi? Eh, gimana tuh Pak Ustaz? Orang yang ngamuk dengan suara azan berarti ada jin dalam badannya. Karena yang gak senang dengan suara azan itu setan di dalam. Dia mesti dirupiah. Pergi ke ketua aksi Asosiasi Rupiah Syariah Indonesia. Tadi saya ketemu di Masjid azikrom tempat Al-Mukarram Kiai Haji Ustaz Arif bin Al ada di situ minta rukyah supaya jinnya keluar karena setiap kali azan jinnya ngawur setiap kali azan jinnya ngawur apalagi dia memang suka pakai celana jin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka laki-laki yang soleh solatnya di masjid Laki-laki soleh, sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah ibu yang kedua kalau ada suaminya rajin sholat di rumah ibu besok pergi ke pasar minggu pergi ke e, tanah abang pergi ke macam-macam cari ibu mukena masuk bungkus pakai kain kertas kado buat di situ oleh-oleh dari Ustaz Soman. wah Ustaz Soman kenal sama saya iya kok dia tahu tahu mas coba buka dibuka ada kena. loh kok dia kasih saya kena? Kamu katanya laki-laki soleha. Laki-laki yang soleh-soleh di masjid. Ayya ala salam. dia tidak ada azab dalam hati. Ingat, mantarakan salata dan Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, tidak ada usul syar'i. Apa hukumannya? Faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Tidak ada tawar-menawar. Salat tidak bisa ditebus dengan sedekah. Salat tidak bisa ditebus dengan infak sholat tidak bisa ditebus dengan umrah, duit banyak, 30 juta, hubungi travel, pergi umrah, nangis di depan pintu Ka'bah, lebih Labbaik Allahumma labbaik. Salatku banyak tinggal di Allah. Tidak diterima. Kenapa? La kafarata laha illa zalik. Tidak ada yang bisa menebus salat kecuali salat itu sendiri. Ingat hadis sahih yang lama-lama ini sholatnya tinggal ganti. Bagaimana cara mengganti sholat? Habis sholat zuhur nanti satu kali lagi sholat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an. Bukan qoboan. Itu cuci tangan. Qoboan mengganti sholat itu ada tiga. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan cash. Usani qadha zubi al ma'araka'atin qadha'an ganti. Usani qadha zubi al ma'araka'atin i'adatan mulang. Gimana ceritanya soal bisa diulang? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Gatal sikur. Begitu dilihat bekas cat tadi habis ngecat tiang. Maka bekas cat untuk nggak masuk. Orang yang hukumnya tidak sah, sholatnya batal. Ulang yang ada tadi. Tapi orang yang meninggalkan sholat diganti. Saya baru sholat 10 tahun Pak Ustaz. Umur sampai berapa? 30. Akhir balik berapa? 10. Baru sholat berapa? 10. Jadi kalau gitu utang sholat berapa? 10. Ganti 2016. <laughs> Lunasnya kapan? 2026. Israel datang 2020. Iya, yang maksud dekat. Ingat, yang akan kita bawa menghadap Allah tidak ada lain kecuali sholat. Ustaz Abdul Somad tadi tausiah, ini selesai langsung ke Halim langsung pulang ke Pekanbaru, nanti tausiah lagi pengajian. Apakah kalau Ustaz mati bawa peci? Apakah kalau Ustaz mati bawa sorban? Tidak, yang akan dibawa adalah solat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali ditanya pada hari kiamat nanti, salatuhu solatnya malaikat Hai Abu Soman ketika sebelum mati terakhir makanya empat apa lagi. yang akan ditanya adalah Solat mau kemana makanya beruntunglah bapak ibu saudaraku yang sudah sholat apalagi kalau sholatnya di masjid sekarang ada orang Islam dibuka buku catatan amalnya ke masjid seumur hidup cuma tiga kali yang pertama kapan waktu akan nikah Aku terima angkat dengan maaf seperangkat dalam sholat dalam kitab suci Al-Quran pernah dibuka sampai mati tunai. Angkat di masjid. Pertama ke masjid, angkat nikah. Yang kedua ke masjid ketika pulang kampung musafir. Waktu pulang kampung, oh sering mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid. Keterangan kencing, kencing, kencing mudi pulang kampung mudi pulang kampung ke masjid cuma numpang buang air kecil nikah ke masjid pulang kampung ke masjid yang ketiga kapan ke masjid hmm, mati selama ini nggak mau di belakang imam sombong angkuh nggak mau di belakang imam tapi imam ini orangnya baik eh, tulus saking baiknya imam gimana diletakkan langsung di depan imam kamu yang nggak pernah mau di belakang aku bayar dulu takkan kau berdepan langsung. Hmm. Yang selama ini takbirnya cuma sekali Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim nah, untuk dia khusus empat kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Allahumma imam ini baik bukan main. Allahumma firlahu. Please forgive him waghfir lahu warhamu wa'afihi wa'fu anhu wa'akim nuzulahu sudah selesai sholat. diberi pula kata sambutan Bapak Ibu hadirin hadirin kerabat tetangga hadirat tolong sekalian apakah jenazah kita ini baik baik untung saya tidak ada di situ kalau sempat saya ada di situ apakah ini baik tidak baik jaga pernah masjid tidak baik jangan lupa kita sudah sering memberi kesaksian palsu Kapan itu. Nabi berkata, Hal adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku berikan kesaksian palsu? Maukah kalian aku berikan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Dosa terbesar di antara dosa besar tiga. Yang pertama asyirku syirik, akidah rusak. Yang kedua syahadat sehu Asyirku yang kedua hukukul walidain durhaka pada orang tua. Yang ketiga syahadat dusur kesaksian palsu. Saya seumur hidup belum pernah menjebak jamaah untuk memberi kesaksian palsu. Kalau saya dikasih mikrofon, Ustaz sama ini mikrofon, saya kasih yang lain. Ustaz ini mikrofon, saya kasih yang lain. Saya tidak mau menjebak umat ini memberikan kesaksian palsu. Apakah jenazah ini baik? Baik kesaksian palsu dosa terbesar nggak enak hati Pak Ustaz masa belum sampai di situ gua orang nanya gimana caranya apakah yang baik? kita takut memberikan kesaksian palsu yang kedua orang memberikan kesaksian palsu kapan ketika dia mengambil paku mencoblos kertas buka kitab judulnya min daulah sampulnya warna hijau tua diterbitkan dalam suruh Kairo ditulis oleh Syekh Yusuf al qarawi sekarang tinggal di Qatar Doha ibu kota Qatar di dalam itu dia tulis seorang yang mengambil paku mencoblos kertas saat itu dia sedang bersaksi saya Abdul Somad dengan penuh kesadaran bersaksi bahwa orang ini layak menjadi pemimpin saya ketika kita sudah memberikan kesaksian palsu dia kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu memberikan kesaksian palsu? Itu bukan sekedar mencoblos kertas, itu bukan sedang mengambil paku, tapi kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, bismillah dengan nama Allah. Saya Abdul Somad dengan penuh kesadaran bersaksi orang ini layak Ustaz kemarin yang pusat coblos apa matanya sih coblos? supaya dia benar-benar amanah menjadi orang alim amin kalau tidak kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala Pak Ustaz tadi ada orang datang habis sholat subuh gedor-gedor pintu terus saya buka ada amplop isinya berapa 100 ribu dia katakan kamu harus pilih ini kasih 100 jadi gimana tindakan saya Pak Ustaz ambil uangnya jangan coplos orangnya saya takut dalam makan haram Pak kasih sama saya nanti saya kirim mana rekening biar saya salurkan ke fakir miskin. Alhamdulillah Ustaz, saya orang yang kuat. Dia kasih 100 ribu, saya tolak. Saya katakan, kalau cuma 100 ribu, saya banyak, punya banyak lebih daripada itu. Mata. Tapi Pak Ustaz begitu dikasihnya sejuta, terus saya istiqorah dulu Pak <laughs> Betapa orang berani mengatakan haram, haram, Warna sedikit. Begitu banyak haram, haram lama-lama film berubah halal begitulah kalau sudah ada kepentingan ingat berapa uang haram itu yang kita makan 100 ribu pulang ke rumah berikan ke istri istri memberikan beras beras dibeli masuk ke dalam rice cooker lalu kemudian dimasak menjadi nasi setelah itu disuap oleh anak Allahumma barik lana fima rosak tanah wa azabana azabannar ya nasi masuk ke dalam mulut dia punya berubah menjadi darah darah masuk ke dalam jantung jantung menyemprotkan darah naik ke otak otaknya menjadi kotor kotor kotor piktor pikiran kotor makanya yang pertama kali masuk neraka bukan kaki yang masuk neraka bukan tangan yang masuk neraka bukan mata yang pertama kali masuk neraka bapak ibu hafal ayatnya lanas ma'am iya. anak hafal pakai jubah apa Quran banyak setiap kali selesai sebut ayat dia nyambung banyak Lanas ma'ambil nasiyah Kami akan sungkurkan kepalanya dalam api neraka Kenapa kepala yang masuk duluan? Padahal kemana-mana kaki duluan Kenapa bisa kepala? Nasiyatin Kadibatin Khotiah Kepala tukang bohong Kepala tukang tipu Kepala tukang dosa Ternyata ayah sudah bercerita tentang mukjizat orang. Saya ditelepon sama Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz kami undang acara seminar. Seminar apa? Seminar tentang otak. Waduh, kalian salah satu ini. Saya otak nggak ngerti. Kalau otak-otak saya tahu. Ustaz baca ayatnya aja. Nanti yang ngomong tentang masalah otak itu dokter spesialis otak. Oke lah, saya bacakan ayat dan spesialis ngomong, Ustaz Soman, apakah Ustaz tahu otak itu terbagi empat? Ada otak bagian depan, ada otak belakang, ada otak kiri, ada otak kanan. Otak yang pikir itu bagian depan, itulah dia kubur-kubur. Kalau anak kecil nampak bergerak, maka anak yang sedang disusukan disusukan dua tahun karena kerak kepalanya itu mulai mengeras setelah dua tahun merapatlah dia maka disusukan supaya dia murni bersih memakan sehari pagi makanan ibunya hubungan emosional dekat kebal dari segala macam penyakit sehat otaknya lalu kemudian ketika masuk darah alam naik ke dalam otak otak depan berpikir maka kalau ngobrol dengan dia selama lima menit menit pertama saja yang ceritanya halal habis itu haram haram haram haram haram kenapa darah haram masuk ke jantung jantung menyembur ke otak otak isinya haram haram hafal Quran hilang diajarkan di sekolah baik hilang curhat orang tua ke ustaz ustaz kenapa anak saya ini nggak bisa nangkap pak ustaz mohon maaf bukan salah dia kenapa kamu menyuapkan yang haram haram haram ke dalam mulutnya nggak baik yang dimuliakan Allah di mana berawalnya masalah ini akidah dari pendangkalan akidah makanya kalau ada mengatakan ustaz ini ceramahnya apa ini salah sendiri kenapa judulnya akidah saya sesuai dengan apa yang tertulis. Coba buat judulnya sabar. Pasti ceramah saya yang kan marilah kita bersama. Kalau duit kita hilang, sama, Motor kita hilang, sama, Istri kita hilang, sama, tapi nanti sekali lagi. Maka kalau undang saya sekali lagi, tolong ubah judulnya. Selamatkan Muslim Jakarta dari pendangkalan sabar. Tapi hari ini pendangkalan akidah Islam dengan berbagai macam cara dengan cara dinikahkan anak dengan non muslim dengan cara pemimpin muslim dengan cara pemimpin muslim dikerdilkan datang orang nanya ke saya Ustaz Somad ya mana lebih baik nikah sama perempuan pakai jilbab tapi suka ngomongin orang atau perempuan gak pakai jilbab tapi orangnya baik dia mau menjebak saya dia kira saya goblok Ustaz, pilih dua. Mana lebih baik? Perempuan muslimah pakai jilbab tapi mulutnya kasar atau non muslim tapi orangnya baik? Apa hak saudara menjebak saya dalam dua kota? Kenapa anda jebak saya? Ente berdosa dan jebak Ustaz. Oh enggak? Dua-duanya tidak baik. Perempuan yang sudah berjilbab, dia tidak baik karena dia bicara orang orang lain. Ada orang yang belum pakai jilbab, maka sungguh dia pakai jilbab panjang menutup aurat. Ustaz, mana yang baik? Muslim tapi korupsi non muslim tapi baik dua-duanya tak baik masih ada pemimpin muslim yang baik andai tinggal dua saja pilih dua-duanya tak baik Pak Ustaz memang sama-sama muslim tapi tak baik yang satu setan yang satu iblis yang mana kami pilih pilih setan supaya iblis gak naik sampai setingkat itu bicara masalah politik. Usah bahas-bahas politik, jangan bahas politik. Orang yang tidak bicara politik, maka sesungguhnya dia tidak mengerti harga sepatunya. Siapa yang menetapkan politik? Harga bensinnya. Siapa yang menetapkan politik? Harga beras yang dia makan dari pagi sarapan. Siapa yang menetapkan politik? Harga keran airnya. Siapa yang menetapkan politik? yang makan pisang, anggur, korma. Uangnya betul buang-buang ini, tapi satu pun belum bisa cicipi dari dia sudah mengharapkan dunia akhirat bagi dirinya. Nabi Muhammad SAW punya kekuasaan politik 13 tahun di Makkah, no politik. Di Makkah 13 tahun dia tak ada kekuasaan. Tidak pernah Nabi sholat berjamaah selama di Makkah. Mana hadis Nabi pernah sholat berjamaah? Nabi pernah sekali sholat di masjid. Begitu sudah sholat lehernya dicekik, kepalanya disumpuk pakai kain hitam. Mereka cekik datang Fatimah menyelamatkan makanya Nabi gak pernah sholat ke masjid selama di Mekah karena takut dicekik maka kalau ada tetangga kerabat sahabat keliling musola alamin nggak pernah ke sini maklum dia takut kalau datang ke sini nanti dicekik kamu jalan tuh tapi ketika Nabi sudah sampai di Madinah Nabi punya kekuasaan semua orang Madinah tunduk pada dia. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraiza, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Saibah. Mereka tunduk kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi berubah. Selesai sholat, Nabi miring ke kanan. Mohon maaf, kiblat kita kemana? Mohon maaf, Pak. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Nabi miring ke kanan. Ah. Nanti kalau melihat imamnya miring ke kanan, tadi saya sholat subuh di Azikra bersama di Ustaz bin Ilham, ada imam, masya Allah bacaannya, saya lihat selesai sholat dia miring ke kanan. Nanti anaknya nanya, ma, ya, tadi imamnya kok miring ke kanan? Anakku rumahnya sebelah kanan. <laughs> Imam miring ke kanan, bukan karena rumahnya sebelah kanan, tapi karena sahabat Nabi ingin dapat barokah Bapak mau saya imam, habis sholat saya miring ke kanan. Barokah, ngalap barokah. Sampai tarap nanti Arab ngalap barokah. Nah, yang kedua, Nabi menghadap ke jamaah. Pak Ibu mau selesai sholat Nabi menghadap. Bedanya banyak imam kita sekarang selesai sholat dia menghadap ke jamaah, tapi dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Dia grogi, makmumnya kotor. Nabi kalau selesai sholat, Nabi ngadap ke jamaah sambil periksa inspeksi. Asyhadu teman, asyhadu fulan, asyhadu fulan, mana si fulan, mana si anu, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Yang tidak datang sholat ke masjid, yang tidak datang sholat ke musola, yang sholat di rumah, layan tajian dan jangan mereka sholat di rumah. Kalau mereka tetap sholat di rumah, lau harriqatna alaihim tahun aku akan bakar mereka kubakar mereka kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api di Indonesia hotspot karena banyak rumah yang terbakar karena tidak sholat berjamaah hadis tentang Nabi membakar rumah berjamaah sholat tidak berjamaah banyak sekali dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Tirmidzi, dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Ahmad bin Hanbal. Tidak satu dua tiga. Nabi mengancam luar biasa. Kalau lakukan karena ada perempuan di rumah itu, kalau lakukan karena ada anak bayi di rumah itu, sudah lama rumah itu kubakar kata Nabi. Nabi orangnya lembut, santun, tapi kalau sudah tidak sholat berjamaah luar biasa. Kenapa Nabi bisa mengancam? Karena Nabi punya kekuasaan. Anak ibu, kalau dia bisa jadi gubernur, dia bisa jadi imam. Ini, yang sudah pergi juga, yang hafal ayat banyak, yang suaranya bagus. Dia jadi gubernur DKI, dia jadi imam. Selesai sholat, dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bisa terapkan hadis tadi. Mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana kepala, mana enggak kepala. Bisa diperiksa. Kenapa? Ada segenggam kekuasaan di tangan untuk menegakkan Inilah hadis yang gak pernah saya amalkan. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya, selesai sholat gak pernah saya tanya, saya mana? Saya mana? Saya mana? Karena kalau saya nanya, saya udah tahu jawabannya. Dia nggak ada Pak Ustaz, emang masalah Allah. <laughs> Tapi kalau orang punya kekuasaan, dia bisa introspeksi mendalam. Mana? Mana? Mana? Mana? Segenggam kekuasaan di tangan, pakai menolong akidah anak umat Islam buatkan perda warnet tidak boleh masuk warnet dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam boleh tidak boleh masuk warnet pakai seragam tidak boleh masuk warnet yang disekat-sekat warnet harus ada pakai software block porno tidak boleh dibuka itu semua dapat apa kekuasaan dimasukkan program remaja masjid dapat insentif bantuan imam-imam diberangkatkan itu semua lewat apa kekuasaan dalam genggaman tangan orang Islam saya ceramah tadi jam 10 kurang 10 sekarang jam 11 pas sudah selama 70 menit di mana-mana saya ceramah kultum kuliah 7 menit di musola al-amin kultum kuliah 70 menit Tadi saya nengok-nengok, saya janji kalau ada dua orang muak, saya berhenti. Tadi tadi nggak ada yang muak. Wah, jamaahnya tahan, ustadznya nggak tahan. Saya dari tadi udah sama ibu-ibu ini, ibu nampaknya nggak dengar pengajian saya, nggak satu pun lihat saya. Rupanya lihat TV, yang di TV saya juga. Luar biasa. Saya baru pertama kali datang kemarin, tapi rasanya seperti sudah sering. Saya tidak merasa janggal canggung. Ustaz kalau ceramah juga ku jaga gaya. Assalamualaikum. Tapi saya seperti di tengah keluarga dia, seperti pernah sering datang kemari. Sebetulnya saya melihat bapak ibu seperti pernah ketemu. Di mana ketemu saya? Kita pernah ketemu di alam arwah sebelum saya masuk ke dalam rumah. mak kita bertemu al arwah junudul mujannada ruh orang beriman itu sudah dipertemukan makanya kalau ada pernah eh, kayak pernah ketemu ya kita satu SMP ya enggak dari mana lu aja sok kenal kita sudah dipertemukan di alam arwah ketika itu ruh Abdul Somad masih tunggal sendirian belum ada kulit belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada tulang, belum ada sumsum. Tapi saat itu baru ada roh, lalu roh itu berjumpa bersekrama orang-orang beriman dipersaudarakan dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah itu roh saya masuk ke dalam perut emak saya. Itu bukan pilihan. Saya orang Melayu Riau. Saya tidak pernah milih request kepada Allah. Ya Allah, tolong jadikan aku orang Melayu. Menjadi orang Cina bukan pilihan. Menjadi orang Batak bukan pilihan. Menjadi orang Sunda bukan pilihan. Itu pilihan Allah. Terima saja. Tapi menjadi orang berakidah itu pilihan. Wa wa ma Demi jiwa dan penciptaannya diberi Allah dua jalan. Apa jalannya anakku? Fa'alhamaha. Fa'alhamaha. kira-kira ikut mana ikut jalan baik dengan tausiah ikut jalan baik dengan ceramah ikut jalan baik ikut pengajian atau ikut jalan nonton wah apa mananya? maka kita berada di antara dua pilihan saya pun menjadi orang yang beriman karena memilih, memilih, memilih. Ustadz Yahya Walone masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara agamanya Kristen. Itu bukan pilihan dia. Allah memilihkan. Tapi setelah dia jadi doktor, menjadi rektor di sekolah teologi, lalu dia mencari jalan dan dia memilih jalan kanan masuk Islam. Ustaz Nabawan masuk ke dalam perut orang patah, tak peduli utara, Dia tidak pernah pilih jadi orang patah. Tapi ketika Allah memilihkan jalan, dia pilih kanan masuk Islam. Ustaz Felix Xiao dia tidak pernah pilih jadi orang Cina itu Allah yang pilihkan tapi setelah dia kuliah di IPB dia kawan sama orang Islam berdebat selama 9 jam dia pilih jalan kanan dia masuk Islam penuh dengan perjuangan makanya Abdul Somad tidak merasa dirinya hebat tidak merasa mulia kenapa? karena mu'alam menganggap itu mulia luar biasa orang mu'alam masuk Islam umur 50 tahun hitungan amalnya diulang dari nol nol bersih putih di dunia ini yang pulang dari nol dua yang pertama mualaf yang kedua pegawai pertamina pulang dari nol ya Pak. lain daripada itu kita penuh dengan dosa dosa dosa maka jangan pernah merasa diri mulia la tuzakku anfusakum jangan katakan diri mulia akhirnya setelah saya masuk ke dalam perut keluar ke alam dunia setelah ini beramal sholat zakat puasa silaturahim ngaji segala macam habis itu kita pun akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala saat lahirnya dinazarkan saat matinya dibisikkan ke telinga jangan lupa bisikkan ke telinga sebelah kanan la ilaha sakit keras di ruang ICU rumah sakit bisikan ke telinga sebelah kanan Bapak La ilaha illallah kalau sudah kelihatan nampak lidahnya bergerak stop kenapa? karena kalau diganggu nanti akhir kalamnya rusak tapi kalau setelah itu dia masih ngawur ngalor ngidul ngomong macam-macam mengigau La ilaha illallah Allah akik Ini bilang Allah, dia bilang akik Dia cari batu akik Balikkan lagi Masalah itu tinggalkan Tetap ucapkan La ilaha illallah Man kana akhiru kalami La ilaha illallah Dapal jannah Siapa yang akhir kalamnya La ilaha illallah Dia masuk surga Datang sahabat nanya. Wa insana Wa insara Walaupun dia bersinah Walaupun dia mencuri wa insana wa insara walaupun dia berzina walaupun dia mencuri maka dia tetap masuk surga loh Allah nggak adil masa orang berzina mencuri masuk surga siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga cuma masuknya kafir itu yang jadi masalah makanya tiap hari kita doa tujukan yang baik Allah wajibna minan nar Allah wajibna minan nar Allah wajibna minan nar Allah wajibna minan nar Allah wajibna selamatkan kami neraka Allah rukun Yamani ini Hajar Aswad dari rukun Yamani ke Hajar Aswad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar eh datang satu jamaah haji doanya lain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah orang pada heran semua selesai tawaf sahih ta'alum ramadhan Pak Haji tapi bapak doanya lain. Ya? Rabbana atina fid dunya hasanah, kedua kau Fatimah. Istri saya yang pertama masih hasanah, yang kedua Fatimah. <laughs> saya suka hasanah dua kali Fatimah mau. Tidak ngerti yang dia ucapkan itu apa. Inti daripada doa ngerti baca fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ucapnya wa qina adzabannar tidak akan selamat dari wakina Benar kalau akidahnya tak benar. Salat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, zakat rajin, umrah rajin, tapi memilih pemimpin yang tidak senadira. Wa may yatawallahum minkum. Siapa di antara kalian yang memilih mereka, fa innahu minhum maka dia bagian dari mereka nanti di akhirat dibangkitkan daripada masa bersama mereka yang anak kita yang hafal Quran yang banyak hafal ayat al-mahir bil Quran yang mahir baca Quran ma'as safaratil kiramil bararah dia akan dibangkitkan nanti bersama para malaikat dia kiri malaikat dia kanan malaikat dia depan malaikat dia belakang malaikat mengapa aku bersama malaikat karena engkau mahir baca Quran tapi ada orang yang dibangkitkan di pada masa lihat sebelah kanan jeli lihat di sebelah kiri fa. kenapa aku bersama mereka karena engkau seakidah dengan mereka ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah seandainya hari kiamat terjadi bangkit kita daripada pasar. saya ditanya hai Abdul Somad sudahkah kau sampaikan tentang masalah akidah untuk masyarakat Jakarta Alhamdulillah sudah ya Allah dari mana ada musola yang mengundang saya namanya Al-Amin dan sudah dituliskan dan ini direkam rekam ini kameranya juga ya saya pernah cuma mau orang kamera deh tolong minta rekamannya ya mohon maaf kalau saat ini kameranya mati kok dipasang itu gaya gaya kita di al amin al amin jujur amanah ada rekaman ada rekaman ada rekaman ada rekaman akan diupload ke www youtube.com ditonton oleh masyarakat dilaporkan Abdul Somad sudah mengatakan begini-begini, Abdul Somad pun akan ditangkap. Tapi saya yakin Bapak Ibu tidak akan tinggal diam, walaupun tidak menolong saya dari rumah dia tolong dengan doa. Ya Allah, sabarkanlah Ustaz Somad dalam penjara. Tidak, insya Allah. Kenapa? Orang Islam akan membela sampai tetes darah berhajat. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak akan beriman, tidak dianggap orang beriman hatta yuhibba li akhi sampai saudaranya dia sayangi majhibul nafsi sama seperti sayang pada diri sendiri. Kenapa saya sampaikan? Saya tak ingin saudara-saudara saya mati dalam keadaan kafir padahal sudah bangun masjid, padahal sudah bangun musola, karpetnya cantik warna hijau. Masyaallah. Allah. Titik. Saya pernah sholat di salah satu masjid. Allah bangun kening berpasir. Kenapa? Gak ada semen. Tapi musola al amin bukan cuma lantainya keramik, keramiknya macet sampai ke dinding. Bayangkan ini? indah, luar biasa. Sholat di masjid kepanasan, tapi di sini ya, masya Allah kipasnya hidup lampunya cantik indah. Oleh sebab itu, yang cantik ini jangan sampai rusak hanya gara-gara Anda. Sudah satu jam 20 menit, 80 menit, tidak juga ada yang menguap. Saya sendirilah menguap. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan.